Yo, what's up? Yo, iya, what's up? Cara dengan saya Koji. Iya, gue sendiri. Iya, men. Uh -huh. uh, eh, gue udah denger album lo. Okay. Keren sih. Oke, okay, thank you, men Thank you, thank you. Iya. Yeah. Siap-siap habis. Oke, okay, thank you, cuma, thank you. Huh? Cuma cuma gue pengen nanya sama lo gitu. Oke. Okay. Gue bukan nanya sih. -huh. Jadi gini, uh, hmm. lo bisa freestyle kan? Bisa. Uh, eh, gue pengen battle sama lo. <laughs> Yo, Yang bener lo. Apa bisa kan? Bisa, bisa. Oke. Okay. Okay. Tapi lo yang beatbox, ntar gue yang ngomong. Kalau misalnya okay udah kelar kita bangsa 16 bar gitu uh, gantian gue yang beatbox lo yang keren ah, oke oke oke thank you mama ya. men <laughs> siap iya gue siap oke mulai iya, iya. oke siap yo Pertama gue suka gaya lo Lirik-lirik lo bikin mata gue belum Secara MC gue bilang lo yang terbaik Bahkan mungkin skill lo masih bisa naik Tapi soal musik kok masih niru Entah gue yang salah atau keliru Lo niru pindah banyak yang bilang Apa kemampuan musik lo yang hilang Apa emang lo udah jadi payah Bikin kita aja udah gak gak berdaya Kalau gue bilang mending lo berhenti Lihat gue yang bakal jadi bintang nanti Oh udah <laughs> Yo. Oke. Okay. Oke, okay, ya? ya. lihat persepsi ah. sebelum masa ngomong, ah. sebelum lo menghakimi ah. dan mulai bergonggong. Musik dan irama yang ada pertama, ada tujuh nada dasar yang bisa jadi sama. So kalau mirip gayanya orang lain, seorang MC yang rap cuma main-main, tanpa klik asik, cuma begitu statik. Oh, Alunan gak cantik tapi kritik jadi taktik, tanpa solusi, tanpa hasil nyata. Argumentasimu langsung gue buat patah coba pikir jauh lebih baik lagi karena emang men skillmu kurang canggih. Yo yo men canggih canggih canggih. <laughs> Yeah. Iya. Uh, sorry sip, sorry sip. tapi ini men ya. Eh sorry. Kenapa uh, emang ya? Gue bisa waktu lo. Aha. Uh, kalau gue bisa lagi ntar coba lagi. <laughs> <laughs> Oke oke oke. Oh, gitu. Lo ngefly. eh oh. skill tuh nggak dari ngefly. Okay, bye. eh dengar. Ya udah putus. Iya yeah.